agar bisa bersyukur kepada Allah, agar bisa berzikir kepada Allah Jalla wa ala. Betapa indahnya contoh dan tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diperintah untuk istiqamah subhanahu wa taala Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa ini beliau ajarkan kepada umatnya. Beliau katakan kepada salah seorang sahabat beliau, Muad bin Jabal. Beliau katakan kepada Muad, "Ya Muad, ini uhibbuk." Wahai Muad, aku mencintaimu. Maka janganlah engkau tinggalkan untuk engkau membaca doa ini dubura kulli salat. Di akhir setiap salat. Ya, waktuba atau dubra kulli salat di akhir-akhir salat Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ya Allah a'inni ala zikrik bantulah aku ya Allah ala zikrik untuk aku bisa berzikir kepadamu wa syukrika dan bersyukur kepadamu wa husni ibadatik dan agar aku baik dalam beribadah kepadamu Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Terlebih di masa fitnah, Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengajarkan kita untuk mohon kepada Allah perlindungan dari fitnah. Mengajarkan kita untuk berlindung dari fitnah ma zahara minha wa ma baton. Fitnah-fitnah yang zahara minha wa ma baton. Yang telah tampak atau yang tidak tampak. Fitnah yang sudah datang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 berdoa, memohon, namun hatinya lalai. Tidak berharap, kurang serius dalam berdoa. Dan yang dimaksud dengan doa di sini adalah doanya seorang yang mukbil Allah menghadap Allah Azza wa Jal, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dan sebagai contoh terakhir barangkali dari sebab yang pertama ini adalah doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah taala dan doa ini adalah mimpi Nabi Ali salatu wasallam. Nabi bermimpi ya. Yang di dalam mimpi tersebut Allah Jalla wa ala mengajarkan kepada nabinya doa. Dan doa ini adalah doa yang agung. Sampai Nabi berpesan kepada para sahabat Innaha haqqun fadrusuha wa ta'allamuha. Setelah beliau menyebutkan, mengisahkan mimpi beliau, termasuk doa itu, kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, innaha haqqun. Ini adalah perkara yang hak. Fadrusuha, pelajarilah wa ta'allamuha. Pelajari, amalkan. Doa tersebut adalah doa Nabi alaihi salatu Allahumma ini as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftunin Allahumma ya Allah inni as'aluka aku mohon kepadamu fi'lal khairat bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik Watarkal mungkarat dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Dan ini semuanya menyelamatkan dari fitnah. Fi'lal khairat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal mungkarat meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Wahubal masyakin dan mudahkanlah aku bisa mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirli wa tarhamni dan aku mohon kepadamu ya Allah engkau mengampuni aku dan merahmati aku. Ini juga sebab selamatnya seorang dari fitnah. Diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Kemudian Nabi berdoa, "Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftunin." Dan jika engkau berkehendak ada fitnah yang menimpa suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah mohon kepada Allah agar beliau tidak terfitnah dan doa ini dikabulkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini beberapa ada iya, beberapa doa yang dicontohkan oleh Nabi Ali salatu wasallam dan ini adalah sebab ya, seorang istiqamah alal haq istiqamah di atas iman istiqamah di atas sirat al mustaqim Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Sebab yang kedua, minal asbab di antara sebab ya, istiqamah di atas iman terlebih di kala fitnah adalah al-ilm. Al-ilmu bil kitab was sunnah Seorang menghadapi fitnah itu dengan ilmu. Alkitab was sunnah. Menuntut ilmu. Kembali kepada ilmu. Naam. al muslimin rahiman rahimakumullah. Ilmu adalah perkara yang sangat agung. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu adalah sebab seorang istiqamah di atas iman dan selamat dari fitnah adalah hadis yang masyhur yang sering kita dengar ketika Nabi Ali Sulatu Wasallam menyebutkan salah satu fitnah yaitu iftirakul ummah, ikhtilaf, perpecahan di tengah-tengah umat. ikhtilafun nas, perselisihan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiyin Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata beliau alaihi salatu wasalam fa innahu man ya'ish minkum sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian akan melihat ikhtilafan katsira perselisihan persengketaan yang banyak. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul berbagai macam fitnah. Muncul orang-orang apa? Khawarij Muncul orang-orang Rafidah, muncul orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir. Muncul orang-orang Jabriyah, muncul ila akhir. Fitnah demi fitnah. Nah, fitnah-fitnah yang ada itu tidak boleh seorang kemudian menghadapinya dengan apa? Dengan kejahilan. Sudahlah, biarkan saja. Nah. semua benar. Yang penting Islam, yang penting mengatakan Nabi kita Muhammad SAW, yang penting kita mengatakan kitab kita Al-Quran, yang penting sama-sama sholat menghadap kiblah. Tidak peduli dengan fitnah itu. Tidak demikian. Jalan selamat dari fitnah adalah arruju kembali kepada ilmu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Fa'alaikum bisunnati wajib atas kalian untuk kembali kepada sunnahku. Apa sunnahku itu? Alkitab dan apa? Al-hadis, jalannya Rasul. Dan itu ilmu. Karena ilmu itu adalah qala Allah, apa kata Allah wa qala Rasul. Dan apa kata Rasul alaihi salatu wassalam. Mengerti jalannya sahabat. Ini adalah ilmu. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang mengerti paling mengerti maslahat untuk manusia. Bahwa Rasulullah beliau Rasulullah azza wajal beliau mengingatkan kita untuk kembali kepada ilmu, kembali kepada Alkitab, kembali kepada sunnah. Sesuatu yang agung, cahaya yang menerangi. Iya. Dan ketika Nabi wafat, beliau sudah meninggalkan warisan berupa Alkitab dan apa? Sunnah. Beliau mengatakan tarok tukum. Aku tinggalkan kalian. Alamahajatin mahajjatin bayda. Lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Atau kama Rasul alaihi salatu Aku tinggalkan kalian ya, Ya. Di atas jalan yang mata yang terang. beneran Jelas. Tidak ada kesamaran. Yaitu Alkitab wa sunnah. Lailuha kana hariha. Malamnya seperti siangnya. Yani cahaya yang terang. Itulah Alkitab wa sunnah. Itulah ilmu. Alkitab wa sunnah. Dan Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengingatkan untuk kita memahami Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Karena mereka lah orang yang paling mengerti mada Al-Quran was sunnah. Mereka orang yang paling mengerti. Nabi menyebutkan tentang perpecahan umat. Sataftariku hadhil ummah ala salasin wasab'ina firqa. firqah. Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di dalam neraka illa wahidah. Kecuali satu. Kemudian beliau menyebutkan siapa mereka. Mereka adalah orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. al kulafa Ar-Rasidun wa ashabu Ar-Rasul Al-Kiram dan para sahabat Nabi Ridwanullah Ali majma'in yang mulia. Iya. Ma'asyurul muslimin rahiman rahimakumullah. Al-Qur'an was sunnah Al-Qur'an dan sunnah adalah obat bagi berbagai macam fitnah, subuhat atau syahwat. Jelas Al-Quranul Karim adalah obat dari syirik billahi azza wa Jal Obat dari kekufuran. Yang ini semuanya adalah fitnah. Bahkan asyirik fitnah yang paling apa? Besar. Wan Fitnah berupa kemunafikan. Asyukuk. keraguan, raguan Ya. ya juga demikian. ar fitnah. Sampai Nabi mengatakan. Ya Taib, Dajjal adalah fitnah, kan demikian. Nabi mengatakan ada fitnah yang aku lebih khawatirkan atas kalian daripada fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Apa kata Nabi? Asyirkul asghar. Syirik yang kecil. Yaitu ar-riya. ufitnah, fitnah. Ya. Azimah. Fitnah yang sangat besar sampai Nabi mengatakan, "Lebih aku khawatirkan atas kalian dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal." Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian juga sebagaimana Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Ali salatu wasallam adalah obat dari fitnah syubhat asyirik wal kufur wan nifaq war riya juga fitnah syahwat fitnah syahwat seperti hubur riasah suka kepada kepemimpinan suka untuk diagung-agungkan. Ini syahwah. Suka untuk dipuji, syahwah. Cinta untuk terkenal, masyhur, syuhrah. Ini juga ada syahwah. Cinta dunia, fitnatun nisa, an-nisa. Ya. Membaca Al-Quranul Karim, membaca kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana perjalanan beliau? Masaib wal fitan ujian menimpa beliau sejak kecilnya. Ya, diuji dengan berbagai macam ujian. Termasuk diantaranya adalah fitnah nisa. Diuji dengan fitnah nisa. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Taib. Obat dari penyakit-penyakit syahwat al-kibr kesombongan, wal hasad. Ya. Ini semuanya adalah penyakit-penyakit mata nah, syahwat. Fa al-Qur'anul Karim was sunnah Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah obat dari ini semuanya. Ya. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Oleh karena itu ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Di saat banyaknya fitnah, jangan seorang justru malah berpaling dari Alkitab wa sunnah berpaling dari majelis-majelis ilmu, berpaling dari majelis-majelis zikir. Tidak seperti itu. Justru seharusnya dia semakin bersemangat di dalam membaca Al-Quran, membaca sunnah, mentadaburinya, ya. datang kepada majelis-majelis ilmu. Naam. Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda, <coughs> <coughs> <clears throat> Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Kan demikian Nabi bersabda. Wa nu'minu bih. Dan kita mengimaninya. Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan siapa Allah kehendaki atasnya kebaikan kebaikan di sini umum termasuk diantaranya istiqamah termasuk diantaranya adalah assalamah minal fitan keselamatan dari apa? Fitnah. Jadi khairan dalam hadis ini bersifat umum, semua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan harta, ya, kebaikan keluarga, kebaikan anak-anak, kebaikan masyarakat, kebaikan seseorang dengan istiqamah wassalamah minar fitan dan keselamatan dari fitnah. Iya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Siapa yang Allah kehendaki istiqamah, siapa yang Allah kehendaki dia selamat dari fitnah, Yufaktihu fiddin. Allah akan jadikan dia fakih terhadap agama. Naam. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita sebutkan di sini beberapa kisah, beberapa contoh. Ya. Selamatnya seorang dari fitnah dengan sebab ilmu dan istiqomahnya seorang ya ketika fitnah juga dengan ilmu disebutkan dalam riwayat yang sahih tentang kisah masuk Islamnya sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu ketika itu beliau dalam keadaan musyrik ya di dalam fitnah tu syirik ditawan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam di masjid ketika itu ya. Nabi alaihi salatu wasallam salat subuh Kemudian beliau membaca surah At-Tur ketika itu. Jubair bin Mut'im mendengar baik-baik. Yastami'un al-Quran. Dengarkan baik-baik. Kata Jubair bin Mut'im ya, di akhir kisah. Masuk keimanan kepada diri beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu fa al-Islam. Beliau pun masuk dalam agama apa? Islam. Menjadi sahabat Rasul yang mulia kisah masuk Islamnya Zubair bin Mut'im. Demikian juga kisah masuk Islamnya Al-Jin. Ketika mereka yastami'un Al-Quran. Mereka mendengarkan Al-Quranul Karim. Ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam membacakan ayat, Allah kisahkan dalam Al-Quranul Karim tentang Islamnya mereka, kaum jin yang mereka juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bihi Qul katakanlah wahai Nabi Uhiya ilayya Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok jin Mendengar Al-Quranul Karim mereka pun mengatakan, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Setelah mereka mendengar Al-Qur'an, Mentadaburi Al-Qur'an, mereka pun berkata, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Sungguh kita telah mendengar Al-Qur'an yang menakjubkan. Yang Al-Qur'an itu yahdi ila rusdi. Memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus. Menyelamatkan seorang dari fitnah mereka pun selamat dari fitnah, masuk dalam agama Islam, iman kepada Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan asyirku billah azza wa Iya. Kemudian kisah yang lain, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dan ini barangkali contoh yang terakhir dalam sebab yang kedua ini adalah kisah Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang menyebutkan masa-masa fitnah al-masih ad-dajjal. Dan fitnah al-masih ad-dajjal min a'zamil fitan. Termasuk sebesar-besar fitnah. Sampai kita diperintahkan untuk membaca doa setiap sholat di akhir sebelum salam. Wa min syarri fitnatil masih dajjal Dan memang tidaklah datang zaman kecuali fitnah itu akan semakin apa? Besar, semakin berat. Terus berlalu datang fitnah, fitnah, fitnah, fitnah. Tidak pernah berhenti. Karena dunia ini adalah darul bala, al-ibtila, negeri diuji manusia itu. Sampai datang fitnah-fitnah akhir zaman, di antaranya fitnah itu dajjal. Wahia min a'zamil fitan. Termasuk sebesar-besar fitnah, bahkan semua nabi dan rasul memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal. Semua nabi dan rasul seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ma min nabiyyin illa wa qad hazzara ummatahu dajjal. Tidak ada nabi yang Allah utus kecuali mereka memperingatkan umatnya dari fitnah mata dajjal. Padahal dajjal masih jauh. Yani jika dibandingkan ya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para nabi para rasul mengingatkan dari fitnah dajjal, menunjukkan besarnya fitnah ini. Terkumpul di dalamnya fitnah subuhat, fitnah syahwat. Datang Dajjal dengan mengatakan ana nabi, saya adalah nabi. Demikian pertama kali dia muncul. Kemudian lama-lama dia mengatakan ana Allah, saya adalah Allah. Dia seakan-akan menghidupkan manusia. Ya. Ada seorang Arabi, seorang Badui. Ya. Dikatakan kepadanya, Dajjal mengatakan, kalau aku bisa hidupkan bapak ibumu, apakah kamu mau percaya kepada aku? Kata orang ini, iya. Maka datanglah syaitanan, dua syaitan yang menjelma dalam bentuk bapak ibu orang ini. Maka dia pun beriman kepada siapa? Dajjal. Fitan azimah. Dia membawa ya, fitnah yang demikian besar memerintahkan langit untuk hujan, turun hujan. Memeringatkan, memerintahkan bumi untuk mengeluarkan hasilnya, mengeluarkan hasilnya. Fitnah syahwat. Tapi Orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah dengan berpegang dengan ilmu. Kisah seorang pemuda yang dibunuh oleh Dajjal. Wahwa min afdali Anas termasuk seabdul-abdul manusia di zaman itu berjumpa dengan Dajjal kemudian dipaksa untuk beriman tidak mau beriman kemudian setelah itu dibelah dibunuh pemuda ini dibelah menjadi dua tubuhnya Dajjal pun berjalan di antara belahan tubuh orang ini ya. kemudian setelah itu diperintahkan untuk bangun bangun ya. asyahid ya pengikut Dajjal tambah beriman kepada Dajjal. Tetapi pemuda ini justru semakin yakin bahwasanya yang dihadapannya adalah Dajjal. Pemuda ini mengatakan, saya semakin yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasul Ali Shallallahu Wasallam kepada kita. Jadi berita Nabi itu terjaga sampai pada hari kiamat terjaga sampai zaman itu. Jadi mereka mengerti tanda-tanda dajjal. Sifat-sifatnya semua disebutkan dalam sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Matanya bagaimana, rambutnya bagaimana, bentuk tubuhnya, kulitnya, di mana dia keluar, bersama siapa dia berjalan. Ya, di antara yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya kerujud dajjal, dajjal keluar dan diikuti oleh 70 ribu Yahudi Asfahan. Di mana tempat dajjal keluar? Sampai di mana tempat terbunuhnya Dajjal? Siapa yang membunuhnya? Semuanya dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Fa fitnah, fitnah ini ya, telah disebutkan oleh Nabi Ali salatu wasallam. Ya. Dan di antara selamat atau sebab selamat dari fitnah adalah al-ilm. al muslimin rahimani rahimakumullah. Ini sebab yang kedua dari sebab as-salamah minal fitnah. As-sababu salis, sebab yang ketiga. adalah al-iltifaf haulal ulama mengelilingi para ulama rujuk ilal ulama. Kembali kepada para ulama. Al-muslihin, as-sadiqin. Ulama ahli sunnati wal jamaah. Kenapa? Dengan sebab ini ma'asyiral muslimin. Nah, ada kaitannya dengan sebab yang kedua. Ada kaitannya dengan sebab yang keberapa? Yang kedua. Wahwal ilmu. Nah. Ilmu itu ya diwariskan oleh Allah Azza wa Jalla, yakni diwariskan ya kepada para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam eh, hadis Nabi alaihi salatu wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sebuah derajat dan kedudukan yang tinggi. Betul, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi min rahmatillah di antara rahmat Allah azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia begitu saja. Ya. Tanpa ada yang membimbing mereka. Maka Allah azza wa jal ya menjadikan ada para ulama yang para ulama adalah pewaris para nabi dan para nabi itu tidak mewariskan dinar tidak pula mewariskan dirham wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama para nabi para rasul tidak mewariskan dinar emas wala dirham juga dirham perak innama warasul ilma tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Ya, ilmu. Sehingga ada kaitannya antara sebab yang kedua ini. Iya. Dari mana kita akan mengetahui Alkitab was sunnah? Bagaimana kita akan mengetahui pemahaman yang benar tentang Alkitab was sunnah? Bagaimana kita akan memahami adanya fitnah? Dan bagaimana menghadapi fitnah? Kemudian menerapkan ayat dan hadis pada fitnah yang terjadi. Dari mana kita akan tahu? tentunya dari para ulama dan Allah Jalla wa ala menyebutkan kedudukan mereka itu sebagai kedudukan yang mulia mereka adalah pewaris para nabi dan Allah Jalla wa ala juga memposisikan mereka untuk dijadikan sebagai rujukan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ta bertanyalah kalian kepada ahlu zikir kepada para ulama in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu. Bertanya kepada mereka. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Terkait dengan fitnah, terutama terkait, yani terkhusus terkait dengan fitnah-fitnah yang ya nawazil yang datang saat ini. Ya. Yang ada di sekitar kita. Nah, kembalikan kepada para ulama kembalikan kepada para para masyayikh ahli sunnati wal jamaah dan sejarah telah mencatat ketika seorang mau rujuk kepada para ulama mau berada di sekitar mereka mau mendengar nasihat para ulama yang mereka paling mengerti tentang fitnah maka orang-orang tersebut diselamatkan oleh Allah azza wajalla diselamatkan dari fitnah dan bisa istiqomah di atas iman. Karena mereka mau mendengar para ulama, mau bertanya kepada para ulama. Ya. Wabillahi taufik. Kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bersama dengan orang-orang Khawarij. Dan sejarah-sejarah ini tidak boleh kita lupakan. Di anna fihi ibrah karena di dalam berita-berita itu ada ibrah, pelajaran yang sangat penting. Ketika orang-orang Khawarij berkumpul di ya, Nahrawan dan jumlah mereka cukup banyak, 6000 orang kurang lebih. Ibnu Abbas minta izin kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu ketika itu, wahai Amirul Mukminin, izinkan saya untuk pergi kepada orang-orang Khawarij itu yang sudah bersiap untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, "Jangan wahai putra pamanku. Saya khawatir keselamatan engkau." Kata Ibnu Abbas, "Tidak wahai Amirul Mukminin, izinkan saya ke sana." Untuk menegakkan hujah. Maka diizinkanlah sahabat Abdullah bin Abbas habrul ummah ulama umat ini ya. ibnu ammi rasulillah putra dari paman rasul Ali salatu Wasalam dan orang yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu Wasalam Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil ya Allah jadikanlah beliau ini faqih dalam agama wa alimhu ta'wil dan ajarilah ilmu Al-Qur'an tafsir Al-Qur'an fahuwa maka beliau min afdalil ulama dan pewaris para nabi Kemudian diizinkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Pergilah sahabat Ibnu Abbas masuk ke tengah-tengah orang-orang Khawarij. Di situ beliau terheran. Ternyata orang-orang Khawarij ini ya, mereka orang-orang yang tampak banyak ibadah, tetapi melampaui batas dalam ibadah. Pucat wajah mereka. Ya. Karena sholat malam yang terus ya, berpuasa yang selalu terus-menerus, ila akhirnya Ala kulihal terjadilah dialog. Khulasatul kisah terjadi dialog antara Ibnu Abbas dengan siapa? Haulail Khawarij. Mereka menyampaikan subhat. Ya Ibnu Abbas, bukankah Allah berfirman demikian? Bukankah terus demikian? Ya. Kenapa kalian memerangi Ali? Karena ini, ini, ini, dan seterusnya. Dan semuanya didudukkan oleh Ibnu Abbas satu persatu. Subhat-subhat mereka. Fitnah subhat. Dari sisi ibadah mereka luar biasa. Seperti disabdakan oleh Nabi Ali salatu wasallam mereka kaum yang yaqraun al-Qur'an, membaca Al-Qur'anul Karim, bukan orang yang tidak membaca Al-Qur'an, yaqraun al-Qur'an. Yusallun, sumun, Tetapi mereka ya, tidak memahami Al-Qur'an dan sunnah sebagaimana mestinya. Diluruskan satu persatu oleh Ibnu Abbas ya dan berapa ribu dari mereka kemudian rujuk ada dua ribuan orang lebih barangkali rujuk kembali kepada al-haq dan diantara yang diucapkan oleh Ibnu Abbas ketika itu sungguh tidak ada di tengah-tengah kalian seorang pun dari sahabat itu sudah nasihat kalian seperti ini berkelompok seperti ini memerangi Ali bin Abi Thalib di tengah-tengah kalian tidak ada seorang pun sahabat Nabi alaihi salatu padahal sahabat masih banyak Ya ini bersama siapa kalian? Tidak ada ulama di tengah-tengah mereka. Ketika ya sebagian besar atau banyak dari mereka mendengar Ibnu Abbas, seorang alim, seorang ulama, mendengar nasihat-nasihatnya, maka mereka pun selamat meninggalkan ya, kaum Khawarij al-Mariqin. Nah, ini contoh kisah bagaimana mereka selamat dari fitnah karena ya kembali kepada para ulama. Juga contoh yang lain ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kisah-kisah ini penting untuk kita ingat. Kisah Yazid Al-Faqir. Kisahnya Yazid Al-Faqir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah wal Imam Ahmad fil Musnad. Yazid Al-Faqir ini salah seorang tabi'in. Ya. Yang sebelumnya dia terpengaruh dengan fikrah khawarij pemikiran khawarij dan mengkafirkan para pelaku dosa besar ketika itu Yazid al-Fakir bersama dengan rombongan orang-orang khawarij melakukan ibadah haji subhanallah mereka ahlu ibadah ya. melakukan ibadah haji dan setelah mereka melakukan ibadah haji sudah bertekad untuk al-khuruj melakukan pemberontakan ya. melakukan pemberontakan di tengah-tengah perjalanan mereka singgah di kota Madinah. Subhanallah, sesudah haji memberontak. Alhamdulillah. Ya. Singgah di kota Madinah, masuk ke Masjid Nabawi. Kebetulan di Masjid Nabawi ketika itu tampak ada sebuah halakoh yang dihadiri oleh banyak orang. Ada seorang yang sudah tua di situ, ya, berjenggot putih. Ya. Ternyata sahabat itu adalah Jabir bin Abdullah. Ternyata seorang sahabat. Jabir bin Abdullah. Seorang sahabat yang mulia. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sama dengan Ibnu Abbas. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Duduk mereka itu. Ternyata sahabat Jabir bin Abdullah sedang menyebutkan hadis-hadis tentang syafaat. Hadis tentang syafaat. Tentang orang-orang yang mereka melakukan dosa besar kemudian masuk ke dalam neraka ya disiksa oleh Allah sampai menjadi arang, kemudian setelah itu dikeluarkan dari neraka dengan syafaat. Kaget ini Yazid Al-Fakir mendengarkan hadis tadi. Ini hadis tidak sesuai dengan keyakinan saya. Saya terdidik di tengah-tengah orang-orang Khawarij dengan keyakinan orang yang melakukan dosa besar, ya, kalau orang sudah masuk neraka tidak mungkin apa? keluar, sudah masuk neraka kekal di dalamnya. Tidak ada ceritanya kemudian keluar dari neraka. Pelaku dosa besar. Tapi ini Rasul bersabda demikian. Adanya syafaat bagi orang-orang yang melakukan dosa besar sudah menjadi arang kemudian keluar dari neraka Allah Azza wa Dan ini sahabat tidak mungkin berdusta. Merenung sahabat atau merenunglah Yazid Al-Fakir ketika itu. Ya. Sempat terjadi dialog antara Yazid Al-Fakir dengan sahabat Jabir bin Abdullah. Dan di situ Yazid mendapatkan nasihat dari Jabir. Jabir mengatakan, "Ya Yazid, siapakah yang lebih faham tentang Al-Qur'an dan sunnah? Saya atau kamu?" Bukan karena kesombongan, ya, tetapi karena hakikat yang harus disampaikan. Ya. As-sahabah a'rafun nas bil kitab was sunnah. Mereka adalah para ulama, warasatul anbiya. Siapa yang lebih paham, saya atau kamu? Nah. Dan ketika itu semua rombongan Yazid Al-Fakir semuanya taubat illa rajulun wahid, kecuali satu orang. Tetap nekat dalam pemikiran Al-Khawarij. Ini juga contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah Bagaimana Yazid al-Fakir ya, yang sebelumnya terjatuh kepada pemikiran mata, pemikiran al-Khawarij, kemudian diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dengan ya, mendengar para ulama. Ya. Mendengar sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Mendengar sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Juga kisah yang lain ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah adalah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslim rahimahullah di dalam sahihnya kisah dua orang tabi'in kisah dua orang tabi'in di masa fitnah dan munculnya orang-orang qadariyah orang-orang yang mengingkari takdir datang dua orang tabi'in ini ke kota Makkah hajjan atau umratan untuk haji atau umrah dan juga dengan niat untuk mencari sahabat barangkali berjumpa dengan sahabat ingin menanyakan kepada mereka tentang fitnah yang terjadi ketika keduanya masuk ke kota Makkah masuk ke Masjidil Haram mereka berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma keduanya langsung mengapit Ibnu Umar. Kemudian salah satu dari mereka bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, muncul di tengah-tengah kami di Basrah orang-orang yang mengingkari takdir annahu la qadar, tidak ada takdir." Di antara mereka adalah Ma'bad Al-Juhani. Disebutkan tokohnya, disebutkan pemikirannya. Ditanyakan kepada alim jadi ketika ada masalah, ada fitnah, nah, tanyakan kepada para ulama. Ihya Uturas bagaimana? Abdul Rahman, Abdul Khaliq bagaimana? Ya. Misalnya, contoh. Sayyid Kutub, Ikhwanul Muslimin. Termasuk fitnah-fitnah yang dari negeri ini. Ya. Nah, termasuk fitnah yang terakhir. Fitnah Muhammad bin Hadi Sebelumnya Muhammad al-Imam Al-Ma'bari Yahya al-Hajuri Termasuk tokoh-tokoh di negeri ini juga Berbicara para ulama Ditanyakan kepada para ulama Kaifahaluhum Bagaimana keadaan mereka Sebagaimana juga ditanyakan kepada siapa Abdullah bin Umar Muncul di tengah kami Ma'bad al-Juhani Pemikirannya demikian. mengatakanlah, pada rendah tidak ada takdir. Wa annal amra unuf. Bahwasanya perkara-perkara itu terjadi tanpa sepengetahuan Allah sebelumnya. Auzubillah. Maka Ibnu Umar memberikan jawaban yang jawaban ini bukan hanya bermanfaat untuk dua orang tabi'in yang bertanya, tetapi untuk kaum muslimin ila yaumina hadza sampai hari ini. Lihat bagaimana kejujuran untuk rujuk kepada para ulama, kesungguhan untuk kembali kepada para ulama di masa fitnah menjadi sebab keselamatan dia dan juga keselamatan orang lain. Kata sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu, "Fa idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni." Jika kalian berjumpa dengan mereka, kabarkanlah bahwasanya saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Berlepas diri dari saya. Fawalladhi nafs Ibnu Umar biyadih. Demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya. Kalau seandainya mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah hatta yu'minu bil qadar mereka tidak akan diterima amalannya, tidak akan diterima sodakohnya berupa emas sebesar gunung Uhud itu sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian disebutkan hadis yang panjang, hadis bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ketika suatu saat kami bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam tiba-tiba datang seorang yang dia adalah malaikat Jibril alaihi salatu wasallam yang kemudian bertanya kepada Nabi beberapa pertanyaan di antaranya bertanya tentang mal iman, apa itu iman? Maka Nabi menjawab al iman antuk minabillah, billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Lihat bagaimana ketika seorang berada di sekitar ulama sampai mengapit Ibnu Umar. Mendekati Ibnu Umar, bertanya kepada Ibnu Umar, apa yang mereka dapatkan? Bimbingan, ilmu, hadis, nasihat, hukum. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi sekali lagi, kenapa sebab ini adalah sebab yang sangat penting. Kita berusaha bersama dengan para ulama mendengar nasihat para ulama karena mereka adalah pewaris para nabi dan mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang fitnah. Nah, al muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Dan tentunya di sini ada pembahasan yang penting juga. Ya. Yang dimaksud dengan ulama adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Bukan ulama su. Karena kalau yang ditanya adalah ulama su ya sama saja, bukan ilmu yang keluar tapi subhat, syahwat. Ya. Ada orang-orang yang dianggap sebagai ulama, walai bil ulama dan bukan para ulama. Baik yang sudah mati atau yang masih hidup. Sayyid Kutub dianggap sebagai ulama, alim, Padahal dia ya, bukan seorang ulama. Yusuf Qaradawi juga dikatakan sebagai alama, ya, alim oleh para pengikutnya. Walaisu minal ulama. Ya. Taib Aid Al-Qarni. Ya. Safar Hawali, Abdurrahman Abdul Khaliq, Ali Al-Halabi, ya. Ibrahim al ruhaili dan seterusnya. Membawa pemikiran-pemikiran yang membahayakan. Waqad hadzarahum al-ulama. Dan para ulama telah memberikan peringatan mereka-mereka itu. Ya. Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahumullah Semoga Allah menjaga beliau Wa amsalahu Dan yang semisal dengan beliau Di antara para ulama Yang mengerti tentang fitan dan bukan masalahnya adalah taklid kepada beliau Syekh Rabi tetapi yang dilihat adalah adillah yang beliau bawa ketika beliau membawa atau membantah Syed Kutub misal ketika membantah Syed Kutub beliau tidak membantah pemikiran-pemikiran Syed Kutub tanpa tasabut tidak tasabut Beliau betul-betul teliti, tasabut tentang Sayyid Kutub. Di bukunya Sayyid Kutub, buku ini halaman sekian, kala Sayyid Kutub kada wa kada. Sayyid Kutub mengatakan demikian demikian, dibantah oleh beliau. Dalam kitab yang lain berkata Sayyid Kutub demikian demikian, dibantah oleh beliau Syekh Rabi. Kemudian disebutkan di halaman sekian sekian kitab ini dibantah. Tasabut tabayyun. Satu persatu Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah beliau minta di antara karya Syekh Robi terkait dengan Syed Kutub untuk dikirimkan kepada beliau untuk dibaca. Ya. Nah, dipuji beliau Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali. Pernah juga ditanyakan kepada Syekh Saleh bin Fauzan terkait dengan apa yang dilakukan Syekh Robi ini dan sang penanya sepertinya ya, tidak ya, tahu apa maksudnya. Ketika menanyakan ada orang yang yang membantah tentang pula menyebutkan kejelekan. Yang dimaksud adalah Syekh Rabi. Kata Syekh Soleh bin Fauzan, ya, tidak lain yang dilakukan oleh beliau ini adalah sekedar menukilkan ucapan rojul, betul-betul ucapannya Sayyid Kutub. Dan memang mencela sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, mencela Utsman bin Affan, ya, takfir al-muslimin wal hukam mengkafirkan yakni hukam penguasa wal muslimin dan pemikiran-pemikiran Sayyid Kutub adalah pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Semua dengan bukti Syekh Rabi sampai beliau mengambil sebuah kesimpulan tidaklah orang-orang Mu'tazilah, tidaklah orang-orang Jahmiyah memikirkan dan memiliki keyakinan kecuali Sayyid Kutub berada di belakangnya. Mengingkari ru'yatullah, mengingkari ru'yatullah melihat Allah azza wa Jalla yaumul qiyamah. Ya. Kemudian juga mengingkari perkara-perkara yang lain yang itu merupakan i'tiqadat keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan itu diucapkan oleh Syekh Rabi dengan bukti-buktinya. Lalu terus apa yang akan disalahkan? Kalau tidak ada bukti baru, kalau tidak ada dalil baru dikatakan kita taklid kepada Syekh Rabi. Beliau membawakan dalil, membawakan hujah. Apakah itu taklid? bukan taklid. Wabilah itu. Dan fitnah qutbiyah ya, qutbiyah adalah pengikut Syed Qutb. Di antara para ulama yang ya, menjelaskan tentang fitnah tersebut adalah Syekh Rabi Ibn Hadi. Muncul berikutnya fitnah sururiyah. Yang juga Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali berbicara dalam fitnah tersebut menjelaskan tentang hakikat fitnah tersebut. Fitnah Ihya Uturas juga demikian. Bagaimana Syekh Rabi ibn Hadi dan para ulama yang lain, Syekh Muqbil bin Hadi al-Madkhali al-Wadi'i ya. membantah Ihya Uturas. Ya. Ya. Nah, ila akhir. Fitnah-fitnah berikutnya. Fitnah Fali al-Harbi juga Syekh Rabi berbicara membantah pemikiran Fari Al-Harbi. Muncul fitnah berikutnya. Abul Hasan Al-Ma'ribi. Juga Syekh Rabi berbicara dan menjelaskan tentang kerusakan pemikiran-pemikiran Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ali Hasan Al-Halabi setelah wafatnya Syekh Al-Albani rahimahullah menampakkan hakikat dirinya. Bagaimana Ali Hasan Al-Halabi dan seterusnya fitnah demi fitnah. Ya. Beliau menjelaskan fitnah-fitnah tadi bil adillah dengan dalil. Ya. sehingga Sehingga al muslimin rahiman rahimakumullah termasuk dari sebab selamatnya seorang dari fitan adalah ya rujuk kepada para ulama. Wabillahi taufiq. Syekh Rabi berbicara tentang kalau yang di negeri kita ini seperti Dzulkarnain ya. Syekh Rabi memberikan hukum khusus kepadanya sebagai seorang yang mutalawin, la'ab, makir. Dan beliau bukan berbicara demikian saja. Taib. Wal adillah yang ada pada Syekh Rabi cukup bagi seorang untuk kemudian berhati-hati dari hadar rojul meninggalkannya lillahi azza wajal. Karena Allah Subhanahu wa taala. Fa al-iltifaf haulal ulama ya, berada di sekitar para ulama, bertanya kepada mereka adalah perkara yang penting untuk seorang selamat dari fitnah. Termasuk fitnah yang terakhir ini. Yang kemudian memakan korban. Muhammad bin Hadi dan orang-orang yang bersamanya ini juga fitnah. Yang Alhamdulillah Rabbil alamin Allah Subhanahu wa taala singkatkan tabir fitnah tersebut juga melalui para ulama. Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Sehingga al muslimin rahiman rahimakumullah, assalamu minal fitan. Keselamatan dari fitnah adalah rujuk ilal ulama kembali kepada para ulama. Ini barangkali yang bisa kita sebutkan pada kesempatan pagi hari ini tiga sebab ya, yang seharusnya ditempuh oleh seorang muslim agar dia istiqomah di atas iman di atas manhaj as-sahih yang pertama adalah doa dan selalu menyadarkan diri kepada Allah Azza wa Jal kemudian dia berpegang dengan ilmu Alkitab was sunnah kemudian ar-rujuk kembali kepada para ulama rahimahumullah semoga apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat wassallallahu wassalamu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh